Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, dengan siapa Pak? Dengan hamba Allah di Sumatera Barat. Dari hamba Allah dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Baik Bapak, untuk fasilnya Pak. Al-Bajah TV dan radioku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa Baik, silakan Pak untuk pertanyaan bisa langsung ke Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kami ingin bertanya apa larangan seorang wanita yang baru cerai Bu ya? Baru cerai. Baik. Uh, dan juga saya ingin bertanyakan uh, eh, apa hukumnya seorang anak laki-laki yang memandikan jenazah ibu kandungnya Baik. karena suaminya sudah nggak ada, Baik. anak perempuannya masih kecil. Baik. Baik. Eh, baik, Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wanita yang dicerai ini, ini kesalahpahaman ustazah ngantuk di Cirebon. Karena pengaduan dari ibu-ibu, kata ustazah ngantuk di Cirebon, saya ngomong Cirebon saja dulu. Ada wanita dicerai harus nggak boleh keluar, kayak masa iddahnya orang meninggal dunia. Ini kan sakit nih ustazahnya. Wanita kalau dicerai tidak seperti orang ditinggal suaminya meninggal dunia kalau seorang wanita ditinggal suaminya meninggal dunia harus melakukan namanya ihdad dalam masa iddah 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar iya tapi kalau dicerai mah enggak dicerai ya enggak enggak pakai ihdad ini ini kesalahpahaman ada lagi anehnya subhanallah ini pengaduan cuman ustazahnya enggak disebut enggak bab gunjing nih ini bab ustazah yang kurang ngaji nih ada seorang perempuan melakukan pelanggaran masa iddah suaminya meninggal dunia hanya karena dia melakukan kesalahan suruh kodok nggak ada kodok iddah itu nggak ada kodok iddah ini subhanallah jadi bikin pusing ustazah ustazah itu semoga dengar juga ustazahnya karena merepotkan orang jadi kalau ada wanita dicerai dilihat ini cerai satu atau cerai dua atau cerai tiga kalau cerai tiga, langsung tidak boleh berdekatan dengan sang suami. Pindah rumah atau suaminya yang keluar. Harus bisa. Karena kalau cerai tiga tidak bisa kembali lagi kecuali sang istri menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Tapi kalau cerai satu, masih bisa tinggal serumah dengan sang suami. Barangkali ngelihat istrinya dandan cantik lalu balik lagi. Rujuk kembali selagi masih masa iddah kalau sudah masa iddah tidak boleh di situ kalau masa iddah bukan tidak boleh lagi berduaan karena bukan suami istri lagi ya, nah, kalau masih dalam masa iddah masih dianggap seperti suami istri hanya tidak boleh melakukan suami istri masih apa? hak-haknya dan sebagainya karena apa? saat itu adalah seorang suami masih punya hak kalau tiba-tiba ingin rujuk dan tanpa saksi cukup ngomong kepada istrinya wa istriku aku nyesel yuk kembali yuk baikan balik rujuk selesai jadi beda ya antara istri yang dicerai dengan istri bahkan di saat masa iddah cerai pertama dan kedua itu seorang istri boleh dandan secantik mungkin secantik mungkin sampai suaminya yang nyerai itu nyesel nanti kenapa saya cerai gitu loh akhirnya rujuk kembali Hei eh, ini loh ada Ustadz ngantuk ini fatwanya aneh-aneh bikin pusing orang Cirebon. Ibu-ibu sering ngadu ini Masya Allah ini. Sampai saya itu khusnudon mungkin kuping mubuk yang salah. Enggak, eh, ibu-ibu yang lain juga datang sama berarti. Saya pikir ada sebagian ibu-ibu itu kalau ngaji kan sambil tidur ya. Sambil ngobrol makanya gak paham. Rupanya bener ini katanya ustadzahnya yang salah. Ini problem, belajarlah. Jangan begitulah bikin umat repot. Baik selesai jadi tidak seperti orang yang ditinggal suaminya meninggal ini dunia ya. adapun masa iddah nanti berbeda-beda kalau masa iddahnya orangnya masih punya had nanti tiga kali suci kalau dalam keadaan ngandung melahirkan berakhirlah iddahnya yang dicerai selagi belum melahir bayinya maka masih belum selesai masa iddahnya talak ada satu, dua, dan tiga Baik, ini saja insya Allah gambaran tentang itu. Adapun masalah seorang anak memandikan ibundanya, wahai para ahli iman, memandikan mayat harus ada ilmunya. Jangan mentang-mentang diangkat jadi lebay, lebay ya. Lebay, diangkat jadi lebay nggak mau ngaji. Akhirnya apa? Terlalu bersemangat lebaynya, pengen tangani semuanya. Lebaynya laki-laki, yang meninggal perempuan mau dibandingkan sendiri. Ini sakit itu lebaynya itu. Nah, baik jika ada orang meninggal dunia dari kaum wanita, maka yang memandikan adalah kaum wanita. Dan di antara kaum wanita itu sendiri dipilih kaum wanita yang bisa menjaga lidahnya. Jangan sampai ada wanita yang lidahnya busuk, kotor, latah, suka mengomentari. untuk Nah, bila ada perempuan seperti itu. Melihat ini langsung eh, kok ini, kok ini, kok ini, kok ini. Gak boleh itu perempuan, gak boleh mandikan itu. Busuk dia itu. Sementara orang meninggal dunia harus dijaga. Makanya yang memandikan dipilih dari wanita-wanita yang solehah. Yang bisa menjaga lidah dan amanat. Karena mungkin ada sesuatu tubuhnya dan sebagainya. Maka wanita, yang memandikan wanita. Di antara wanita yang diutamakan adalah orang-orang solehah. Dari kerabatnya sendiri, anak perempuannya dan sebagainya. Jika itu wanita yang meninggal dunia. Baik. Jika laki-laki meninggal dunia, yang memandikan juga laki-laki. Dipilih dari laki-laki yang soleh, dari kerabatnya dahulu baru kemudian laki-laki siapa saja jika meninggal wanita diambil dari kerabat wanita tersebut yang solehah solehah setelah itu dari wanita siapa saja yang solehah memandikannya jika ternyata dari wanita-wanita itu kok tidak ada jadi tidak harus anaknya bu tadi anaknya katanya pertanyaan anaknya masih kecil tidak harus anaknya anak tetangga juga boleh yang penting sama-sama perempuan perempuan haram lagi-lagi melihat aurat wanita yang sudah meninggal biarpun sudah mayat mayat, haram Baik. Makanya tolong tempatnya harus ditutup yang rapat. Tutup yang rapat, jangan diintip sama laki-laki. Kadang-kadang Masya Allah di sebuah pemandian diintip sama orang. Nggak boleh, itu haram. Yang membiarkan juga haram. Terhormat. Dan jika ternyata wanita sudah tidak ada, boleh laki-laki dari mahramnya. Pun demikian wahai ibu yang solehah. Di saat anda memandikan man, wa, mayat wanita, itu pun tidak boleh dibuka. Belak begitu itu musibah ini lebihnya nggak mengaji lebih bu lebih itu nggak ngaji repot dibuka belak begitu kelihatan haram ditutup baina surrati wa rukbati antara lutut dengan dengan pusat ditutup dengan kain memandikannya adalah di atas kain kalaupun harus menyentuh wilayah-wilayah tersebut hendaknya pakai pelapis bukan seenaknya sendiri semuanya harus ada ilmunya semua harus ada ilmunya baik di saat wanita tidak ada di saat wanita itu sudah tidak ada boleh kaum laki-laki tetap menjaga uratnya. kayak tadi kaum laki-laki dari mahramnya mahramnya itu siapa? anak laki-lakinya bapaknya, saudaranya keponakannya, pamannya sesuai dengan masalah mahram itu suami itu bukan mahram aslinya tidak ada suami mahram suami itu malah bukan mahram yang diakad nih karena akad nikah jadi jadi suami itu bukan mahram orang lain suami itu suamimu adalah orang lain karena akad nikah menjadi boleh membuka auratmu kan begitu aslinya orang lain nah di dalam masalah ini ada kemurahan mestinya setelah tercerai kan tidak terpisah Cuma Nabi pernah bersabda kepada Siti Aisyah wahai Aisyah lau mutti qabli lakhasaltuki wahai Aisyah kalau seandainya kau mati sebelum aku di saya aku akan memandikanmu dari sinilah para ulama memperkenankan suami memandikan sang istri yang telah meninggal dunia asalkan waktu meninggal dalam keadaan belum terceraikan kalau sudah dicerai nggak bisa baik baik suami bisa mandikan bersama mahramnya tadi anaknya saudaranya bapaknya baik kalau ternyata bapaknya saudaranya tidak ada nggak tahu di mana bu nggak ada perempuan nggak ada saudara perempuan mati di kalangan kaum laki-laki semuanya gimana ini kisahnya menurut Imam Romli nggak usah dimandikan sudah dibungkus saja karena tidak dimandikan tidak boleh disolati tempatnya di, di surga insya Allah justru karena menjalankan syariat Nabi Muhammad di sur, surga sudah so, udah usah dimandikan sudah dikafani karena mandi itu apa sholat itu syaratnya harus dimandikan kalau belum dimandikan tidak boleh disolati saya dikubur selesai nggak pakai sholat berarti tidak melaksanakan fardu kifayah nggak wajib bagimu karena belum dimandikan lo kenapa nggak ada yang memandikannya tapi menurut Ibnu Hajar al-Haytami ulama ulama kita ditayamumi saja jangan dimandikan lah ini loh makanya ilmu ada laki-laki wah berebut memandikan perempuan naudzubillah oh, penyakit itu jadi kalau memang ternyata Anda menemukan mayat wanita yang asing bukan sanak kerabatmu, bukan ponakanmu, bukan anakmu, maka ketahilah, takutlah kepada Allah hai ya kaum laki-laki. Ditayamumi saja. Hanya sekedar lengan pergelangan tangan sama wajahnya saja untuk menggantikan mandinya lalu dibungkus disolati. Ini lebih mudah menurut Ibnu Ibnu Hajar. Jadi diapakan? Ditayamumi. Paham Jadi semua ada ilmunya. Makanya lebih-lebih itu ngajilah sebab lebay itu tak males ngaji kecuali beberapa lebay saja karena sudah merasa jadi kiai Hah? ngaji ada ilmunya dan ngajinya bagi lebay sederhana hanya urusan bab merawat jenazah saja jadi tadi anak laki-lakinya boleh mendikan ibundanya bahkan bisa bergabung antara kakak adik tadi kakak adik perempuan membandingkan ibundanya laki ibunda meninggal dunia kakak perempuannya sama adik perempuannya menemani dia di seorang laki boleh bareng-bareng Kenapa? apa? mahram laki-laki tadi jadi laki-laki yang mahram boleh memandikannya tapi tetap ada aturannya urusan aurat dan di saat menyentuh wilayah-wilayah aurat tidak boleh menyentuh dengan kulit kita hendaknya pakai pelapis atau kita membasuh menggosok di atas kain atau kalau harus dimasukkan ke wilayah-wilayah tertentu hendaknya pakai pem, pelapis apa namanya kasut kasut tangan apa sajalah dan ini saja insyaallah ilmu-ilmu yang sederhana ringan enggak ngerepoti cuma tahu atau tidak tahu itu saja wallahu a'lam bissawab